Semoga Allah berkenan menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita di dalam setiap hembusan nafas kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Allah berikan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu taman-taman surga untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang sangat agung ibadah yang kita berharap akan mengantarkan kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hukum menggunakan istilah khalifatullah. Khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelaskan wallahu taala alam yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga yaitu diperinci tergantung maksud dan tujuan orang yang menggunakan istilah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menggunakan istilah khalifah Allah karena meyakini bahwa manusia adalah wakil Allah yang ada di bumi sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sebuah perkataan yang keliru dan tidak sesuai dengan nas-nas dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah tidak membutuhkan wakil Allah tidak membutuhkan pengganti baik pengganti yang ada di dunia maupun yang ada di langit. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan justru sebaliknya, apabila kita membaca doa safar yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Engkau ya Allah pendampingku ketika safar dan yang mengurusi keluargaku ketika aku jauh dan berpisah dengan mereka. Jadi sebaliknya hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adapun jika seseorang menggunakan khalifah Allah dengan maksud bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan sebagian mereka menggantikan generasi sebelumnya dan mereka akan digantikan generasi sesudahnya dan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjalankan syariat Allah maka hukumnya apa? diperbolehkan dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, Al-Syeikh Abdul Muhsin bin Ab Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan al Bakar Abu Zaid, dan para ulama yang yang lain. Dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 30 ini, dan perkataan seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz, dan dalil-dalil yang lain. Dan kita pun juga harus hati-hati dalam menggunakan istilah ini agar tidak disalahpahami oleh pendengar. Jika kita mau menggunakan istilah ini, jelaskan kepada pendengar, jelaskan kepada audiens apa yang dimaksud dengan khalifah Allah. Karena yang tersebar di banyak masyarakat ketika mendengar istilah khalifah Allah yang dipahami apa? Sebagai wakil atau pengganti Allah di muka bumi. Dan ini adalah pendapat yang keliru Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini adalah keyakinan al-ittihadiyah, yaitu orang yang meyakini bersatunya Allah dengan makhluknya. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi dan orang-orang yang sefaham dengan dia. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Berikutnya kita menjelaskan faedah tafsir yang berkaitan dengan perkataan malaikat. Pertanyaan malaikat kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, Mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan di sana dan yang menumpahkan darah-darah sebagian yang lain? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum. Kita menjelaskan bahwa ucapan dan pertanyaan malaikat di atas bukan merupakan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan bantahan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Dan bukan pula timbul dari rasa dengki dan hasad terhadap anak cucu Adam. Sebagaimana yang disalahpahami sebagian orang ketika berbicara tentang ayat di atas. Karena tidak mungkin malaikat hasad kepada manusia. Tidak mungkin malaikat-malaikat Allah menentang keputusan-keputusan Allah. Karena Allah telah menyifati para malaikatnya sebagai makhluk yang tidak pernah mendahuluinya dengan ucapan dan perkataan apapun juga. Dan tidak pernah menanyakan sesuatu yang tidak dia izinkan yang tidak Allah izinkan. Mari kita simak ayat yang berbicara tentang masalah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 27 tentang salah satu sifat para malaikat-malaikatnya, la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, malaikat-malaikat Allah itu tidak mendahulunya, tidak mendahului Allah dengan perkataan atau ucapan apapun juga dan mereka mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak pernah mendahului apa yang Allah tetapkan, tidak pernah mendahului apa yang Allah firmankan. Mereka semua selalu taat dan tunduk pada ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami karena ini merupakan hak malaikat. Kita tidak boleh bersuudzon dengan mereka dengan mengatakan mereka tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah artinya menciptakan manusia di muka bumi dan membuat mereka silih berganti menggantikan generasi-generasi sebelumnya yang tersisa adalah hadirin sekalian apa latar belakang dan apa motivasi mereka saat mereka bertanya dengan pertanyaan di atas kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mereka inginkan? Ketika mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Para ulama tafsir kita telah menjelaskan di antaranya Al-Imam At-Tabari Al-Imam Ibnu Kathir dan terdapat juga dalam Al-Misbahil Munir dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Mereka para ulama di atas rahimahumullah menjelaskan bahwa tujuan malaikat untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Hikmah yang terdapat di dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan sebagian mereka akan menggantikan sebagian yang lain. Jadi malaikat bertanya tentang hikmah karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak paham. Karena mereka tidak mengerti apa hikmah yang ada di balik ketetapan tersebut. Seakan-akan para malaikat mengatakan kepada Allah, "Wahai Rabb kami, apakah hikmah yang ada di balik penciptaan mereka, di balik penciptaan manusia, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan yang menumpahkan darah-darah mereka?" yang melakukan pembunuhan terhadap sesama mereka. Jadi apa hikmahnya? Apa yang ada di balik ketetapan ini? Seandainya engkau ya Allah bermaksud agar mereka hanya beribadah kepadamu, maka kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan senantiasa mensucikan dirimu. Jadi apabila engkau menginginkan yang hidup dan yang mengisi kehidupan di bumi ini adalah makhluk yang selalu beribadah kepada dirimu, kami ini senantiasa beribadah. Kami senantiasa bertasbih seraya berzikir seraya memuji Engkau dan mensucikan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari perkataan para malaikat. Jadi mereka meminta penjelasan tentang hikmah yang ada di balik ketetapan tersebut. Iya. Bisa dipahami hadirin sekalian rahimanillah wa yakum? Kalau kita bisa memahami hal di atas, pertanyaannya adalah apa pelajaran yang dapat kita petik dari pertanyaan malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik? Kenapa demikian? Karena hal ini penting untuk kita ulas. Karena salah satu kaedah mengatakan Kalamu syari' mahma amkana hamluhu ala tashri' la yuhmalu ala mujarradil ikhbari anil waqi' Ini adalah sebuah kaidah yang disebutkan oleh atau di antara yang menyebutkan adalah al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi redaksinya kalamu syari mahma amkana hamluhu ala tashri' la yuhmalu ala mujarradil ikhbari anil waqi' Apa artinya? Maksudnya adalah perkataan atau firman Allah selama masih bisa dibawa menjadi sebuah syariat maka tidak boleh hanya dipahami sebatas berita tentang sebuah kejadian. Saya ulangi, perkataan atau firman Allah selama masih bisa dibawa menjadi sebuah syariat maka tidak boleh hanya dipahami sebatas berita tentang sebuah kejadian. Apa maksudnya hadirin sekalian? Maksudnya adalah selama kita mampu untuk memetik pelajaran dari sebuah firman Allah, maka jangan hanya dijadikan sebatas berita atau wawasan belaka. Jadi selama kita bisa memetik pelajaran dari sebuah firman Allah, maka jangan hanya dijadikan sebatas berita. Hanya maklumat saja, hanya sekilas info saja. Namun bawalah ke pensyariatan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Syekh Khalid Sabti dan juga Imam Muhammad Salawathimin dalam beberapa penjelasan beliau dengan redaksi yang berbeda. Dengan redaksi yang berbeda. Kalau kita memahami kaidah di atas, maka kita kembali ke pertanyaan kita. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Karena Allah memfirmankan pertanyaan ini untuk kita ambil pelajaran. Ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir. Pelajaran yang bisa kepetik adalah su'alu man la ya'lam ghairahu mimman ya'lam. Yaitu pertanyaan dari orang yang tidak memiliki ilmu kepada orang lain yang memiliki ilmu atau kepada pihak lain yang memiliki ilmu. Jadi orang pertanyaan orang yang tidak tahu kepada seseorang yang memiliki ilmu. Karena malaikat tidak memiliki ilmu tentang hikmah mengapa Allah menciptakan manusia yang diantara mereka gemar melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan berbagai macam pembunuhan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Allah, Rabbuna Azza wa Jal yang maha mengetahui. Dari sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa pelajaran yang bisa dipetik orang yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahui. Dan hal ini ditegaskan oleh ayat yang lain secara lebih tegas. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7, "Fas'alu ahla in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi pelajaran ini dipertegas oleh ayat yang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Inilah sikap yang bijak hadirin sekalian. Sikap yang tepat bagi seorang muslim yang tidak memiliki ilmu tentang sebuah permasalahan agama. Yang tidak mengetahui ilmu tentang sebuah permasalahan akidah masalah fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu dan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu Jika kita tidak tahu, fasalu ahla in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Karena apa jemaah sekalian? Karena kalau kita berbicara tanpa ilmu, maka ini adalah tindakan yang tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Banyak dalil yang menyebutkan masalah ini dan ini pelajaran yang sangat penting Orang yang tidak tahu bukan berbicara namun bertanya. Apalagi dia berfatwa atau menjelaskan sebuah hukum yang ia tidak mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah yang dipahami dengan pemahaman yang benar di antara dalil yang melarang kita untuk berbicara tanpa ilmu adalah surat Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan wala taqfu ma laisa bihi ilm dan janganlah engkau berbicara berkomentar melangkah beramal bertindak terhadap hal yang engkau tidak tahu ilmunya Allah pun juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33 dengan firman-Nya kul Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku innama harrama al fawahisha ma zahara minha wa ma batan Sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi wal isma wal bagya bi ghairil haq dan dosa secara individu atau kezaliman kepada pihak lain tanpa hak wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan Rabbku juga mengharamkan Kalian mensukutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalian melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya. Tanpa ada argumentasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara tentang Allah berbicara tentang agama Allah dengan apa-apa yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Orang yang tidak tahu bertanya, bukan berbicara, bukan menjelaskan, apalagi berfatwa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekarang, rahimanillah wa iyyakum selain mendapatkan dosa, orang yang berbicara tanpa ilmu rentan terjatuh ke dalam kesalahan yang sangat amat fatal. Bahkan bisa jadi sampai merenggut nyawa seseorang. Mari kita simak sabda Nabi berikut ini. Dari Jabir, beliau mengatakan, "Kharajna fi kami pernah pergi dalam sebuah safar. Fa'asaba rajulun fa'asaba rajulan minna hajarun fashajjahu ra'su. Fashajjahu fi ra'si Lalu salah seorang di antara kami terkena batu yang menyebabkan kepalanya berdarah. Tummah talama. Lalu orang tersebut yang terkena batu dan kepalanya berdarah, kepalanya terluka, ia tidur. Allah mimpi basah. Fasa'ala ashabah. Lalu setelah itu ia terbangun dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub. Lalu orang ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya, teman seperjalanannya, Faqal hal tajiduna apakah kalian hal tajiduna li rukhsah apakah kalian mengetahui bahwa kondisiku ini berhak mendapatkan rukhsah fit agar aku bisa tayamum faqalu dengan serempak mereka mengatakan ma najidulaka rukhsah wa anta takdir alal ma kami tidak melihat bahwa engkau berhak mendapatkan rukhsah atau keringanan. Rukhsah itu artinya keringanan untuk bertayamum. Selama engkau bisa menggunakan air. Selama air ada dan bisa menggunakan air. Fagtasala. Akhirnya ketika tidak mendapatkan izin dari para sahabatnya, dari para teman seperjalanannya, akhirnya ya sudah deh, mandi saja, bismillah. Orang ini mandi. salah, fama Habis mandi mati orang ini. Kenapa? Karena lukanya tidak boleh kena air. Habis mandi mati. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, maka ketika kami pulang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari tentang kejadian tersebut. Ada seseorang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah lalu tidur qadarallah mimpi basah dan ia bangun dalam keadaan junub lalu bertanya kepada teman-teman seperjalanannya apakah saya bisa bertayamum apakah ada keringanan bagi saya untuk bertayamum maka kata teman-temannya dengan mantap la najidulaka ruhsah kami tidak melihat kami tidak menganggap bahwa engkau boleh menggunakan rukhsah untuk bertayamum. Engkau ini harus mandi selama engkau mampu menggunakan air dan ada air tersebut. salah famat, akhirnya orang ini mandi lalu mati atau meninggal dunia, maksudnya demikian. Jadi meninggal dunia. Apa komentar Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Qataluhu Qatalahumullah Mereka telah membunuh orang tersebut Dan Allah akan membalas perbuatan mereka Ala sa'alu Idlam ya'lamu Fa inna Fa inna ma shifa'ul iyi As-su'al Jadi Nabi mengatakan Qataluhu Mereka telah membunuh orang tersebut dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna uli su'al. Ketahuilah sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya, bukan berfatwa, bukan berbicara, bukan menurut pendapat saya begini, menurut feeling saya begitu. Menurut pengalaman saya, subhanallah. Kita sedang berbicara tentang Allah. Kita sedang berbicara tentang syariat yang Allah turunkan kepada kita. Coba bayangkan, gara-gara salah berbicara, satu nyawa hilang. Orang itu meninggal dunia. orang itu meninggal dunia. Dan ulama mengatakan pemberi fatwa tersebut tidak mendapatkan udur. Kenapa demikian? Karena orang yang awam tidak boleh berfatwa. Namun mereka berfatwa. Akhirnya menyebabkan teman mereka meninggal dunia. Inilah bahaya berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Salah fatwa, banyak nyawa melayang. Banyak nyawa melayang. Dan ini kita saksikan sendiri. Dan ini tidak mengherankan karena syaitanlah yang ada di balik itu semua. Syaitanlah yang memprovokasi manusia, yang menggoda manusia untuk berbicara tanpa ilmu. Allah berfirman tentang pekerjaan syaitan dalam surat Al-Baqarah ayat 169 dengan firman-Nya innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa yang dilakukan syaitan? Apa pekerjaan? Inna murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan mengajak kalian untuk mengerjakan pekerjaan yang buruk dan yang keji dan dia mengajak kalian, memprovokasi kalian, menggoda kalian untuk berbicara tentang Allah dengan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, lalu terbesit di benak kita untuk nekat berbicara, ingat aktor intelektualnya adalah syaitan. Yang ada di balik itu adalah syaitan. Segera rem ucapan kita. Jangan terprovokasi. Jangan tergoda dengan syaitan. Karena pihak yang ada di balik keinginan kita untuk berbicara tentang Allah, tentang hukum Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu adalah syaitan. Adalah syaitan. Karena inilah pihak yang ingin menggelincirkan manusia. Adapun malaikat Allah tidak. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Hal ini benar-benar disadari oleh para ulama kita. Hal ini benar-benar disadari oleh para ulama kita. Berbeda dengan sebagian orang pada saat ini subhanallah yang saya herankan dan yang perlu kita herankan di negeri kita pada saat ini hadirin sekalian ada sebuah fakta bahwa kita sangat menghargai spesialisasi iya apa tidak sangat menghargai spesialisasi di setiap bidang Ya contohnya misalnya dalam kedokteran gigi ada spesialisasi bedah, ada kecantikan. Kalau kita ingin membedah gigi kita, pergi ke, ke spesialis kecantikan, dilayani apa tidak? Tidak dilayani. Dan kalau dokter itu nekat melayani, ia melanggar kode etik kedokteran, malpraktek kan begitu. Seseorang kena penyakit mah datang ke THT, dilayani apa tidak? Tidak. Oh Pak, salah alamat ini THT. Bapak pergi saja ke penyakit dalam. Kalau misalnya bagian perutnya bermasalah, contohnya demikian. Artinya sangat menghargai spesialisasi. Sangat menghargai apa? Spesialisasi. Namun yang sangat disayangkan ini tidak berlaku di dalam bidang agama. Semua orang bisa menjadi mufti dalam bidang agama. Spesialisasi tidak dihargai di bidang agama. Yang penting jago beretorika, jago berbicara di depan publik, maka ia bisa berbicara apapun yang ia inginkan tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semua bisa bicara tentang agama. Yang baru tobat dari dunia gemerlap bisa berbicara tentang agama. Bukan berarti kita tidak gembira saudara kita kembali dari dunia gemerlap seperti itu. Namun kita harus menghargai kapasitas kita harus menghargai spesialisasi. Kita harus menghargai ilmu dalam bidang agama. Tidak ada yang boleh berbicara tentang masalah agama kecuali orang yang memiliki ilmu. Kalau kita tidak tahu, bukan berceramah. Bukan berkomentar, namun bertanya sebagaimana malaikat bertanya kepada Allah. Dan perintah Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta bukan justru mengarang buku, membuat testimoni dan lain sebagainya. Ini kan tidak tepat. Dan sekali lagi para ulama kita sangat luar biasa dalam masalah ini. Simak apa yang dikatakan oleh Abul Hussein Al-Asadi. Beliau mengatakan, "Inna ahadakum la yufti fil mas'alati Lau waradat ala Umar bin Al-Khattab la jama'a laha ahlal la jama'a laha ahla badr. Kata Abu Hussein, "Inna ahadakum la yufti." Sesungguhnya salah seorang dari kalian berfatwa. Jadi dia mengkritik fenomena yang ada pada zamannya, bukan pada saat ini. Sesungguhnya salah satu salah seorang dari kalian itu berfatwa tentang sebuah permasalahan, kalau permasalahan ini diangkat di hadapan Umar bin Khattab, maka beliau akan mengumpulkan seluruh para sahabat yang ikut perang Badar untuk bersama-sama merumuskan, memusyawarahkan dan membahas hukum dari masalah tersebut. Allahu akbar. Jadi banyak masalah sekarang, orang zaman sekarang langsung mengatakan ini halal ini haram. Kalau masalah ini diangkat ke Umar bin Khattab, subhanallah, Umar bin Khattab tidak berani berbicara dan beliau akan mengumpulkan seluruh para sahabat yang ikut perang Badar untuk sama-sama merumuskan dan mengkaji hukum dari masalah tersebut. Namun apabila diberikan ke orang zaman sekarang, subhanallah, saya rasa sih boleh-boleh saja. Subhanallah, saya rasa boleh-boleh saja. Umar nggak berani bicara. Umar akan mengumpulkan para pasukan Badar. Ya, ini kan masalah khilaf. Subhanallah. Sesama kaum muslimin jangan saling menyalahkan. Ini kan tidak mendidik apabila diucapkan secara mutlak. Lihat bagaimana Abu Hussein Al-Asadi Imam Malik hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. diriwayatkan annahu rubbama su'ila an khamsina mas'alatan fala yujibu fi wahidatin minha. Imam Malik beberapa kali itu ditanya dengan pertanyaan yang cukup banyak. Jumlahnya ada 50 pertanyaan. Ada 50 pertanyaan disampaikan ke Imam Malik. Dan tidak ada satupun pertanyaan yang beliau jawab. Subhanallah, enggak tahu. Fala yujibu fi wahidatin minha. Imam Malik tidak menjawab satupun pertanyaan. Contohnya nanti ada sesi pertanyaan dibaca, oh ternyata nggak ada yang tahu. Ya sudah ditutup saja nggak dijawab. Mohon maaf, Sesi pertanyaan hari ini tidak ada karena saya tidak tahu seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selesai. Subhanakallah asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu Selesai. Lihat Imam Malik. Kalau kita kan aduh, malu nih. Kan begitu. Imam Malik nggak malu-malu. 50 pertanyaan dilemparkan kepada beliau. Tidak ada yang beliau jawab karena memang nggak tahu. Ya sudah apa adanya saja. Karena kita ketika menjawab itu bukan sedang mempromosikan diri sendiri, kita sedang berbicara tentang hukum Allah. Beliau pernah mengatakan Imam Malik, "Man ajaba fi mas'alatin bagi min qabli an yujiba fiha an ya'rida nafsahu 'alal jannati wan nar." Barang siapa yang ingin menjawab sebuah pertanyaan yang diangkat dan dilemparkan kepada dirinya, maka siokianya sebelum ia menjawab, ia menghayalkan. Ia memposisikan di hadapannya ada surga dan neraka. Ya, coba pikirkan dulu di hadapan saya ini ada surga dan neraka. Wa kaifa yakunu khulasuhu fil akhirati thumma yujibu fiha. Lalu ia pikirkan, Bagaimana aku bisa selamat nanti di akhirat? Bagaimana apabila Allah bertanya kepada diriku tentang dalil dari setiap jawaban yang kita sampaikan? Ketika sudah pasti saya tahu jawabannya, insya Allah tidak mengelincirkan ke neraka, tumayujib kata Imam Malik. Baru pada saat itu jawablah pertanyaan. Subhanallah, ini Imam Malik jamaah sekalian. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Diberikan 50 pertanyaan, tidak ada yang bisa beliau jawab. Jadi bukan sebuah keharusan seorang ustadz bisa menjawab seluruh pertanyaan. Ya kalau hanya bisa menjawab satu pertanyaan, jawab aja satu pertanyaan selesai. Kalau tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan, bilang saya nggak tahu seluruh pertanyaan yang masuk ke dalam atau ke meja saya ini. Selesai. Saya tutup kajian. Baca doa kafaratul majlis pulang. Selesai perkara. Karena sekali lagi ketika kita menjawab, kita tidak membawa harga diri kita. Yang kita sampaikan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Musayyib hadirin sekalian. Dikatakan, karena Sa'id bin Musayyib la yakadu yufti futya wa la yaqulu syai'a illa qala Allahumma sallimni. Sa'id bin Musaib siapa beliau? Sebagian ulama mendaulat beliau sebagai orang yang paling pakar terhadap fikih di generasi tabi'in. Orang alim besar, murid langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha, murid langsung dari pakar tafsir Abdullah bin Abbas la yakadu yufti futya wa la yaqulu syai'a illa qala Allahumma sallimni Sa'id bin Musayyib la yakad hampir-hampir tidak berfatwa atau berbicara sesuatu kecuali ia berdoa ya Allah selamatkan diriku jadi berdoa dulu selamatkan diriku jangan sampai aku salah bicara Jangan sampai aku salah berfatwa, berdoa. Ini orang nomor satu hadirin sekalian. Di masa tabi'in. Berdoa ketika berfatwa. Berdoa ketika berbicara. Semoga Allah menyelamatkan diriku. robi atau Ra'i. robi bin Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Guru besar Imam Malik. Guru besar Imam Malik. Beliau pernah mengatakan pada masa beliau, ini gurunya Imam Malik. Generasi yang penuh dengan ulama. Kata beliau, wali ba'di man yufti hahuna Ahakku bisijini minas surraq. Kata beliau, di antara orang yang berfatwa pada saat ini di tempat kita ini itu lebih layak masuk penjara daripada para pencuri. Subhanallah. Yang berfatwa pada saat ini kata siapa? Robi'ah. Pada masa Imam Malik itu lebih layak masuk penjara dibandingkan para pencuri. Allahu akbar. Kenapa? Karena berbicara tanpa ilmu, berbicara tentang agama, berbicara tentang Al-Qur'an, berbicara tentang sunnah tanpa ada argumentasi yang jelas. Ibnu Salah ketika mendengar perkataan Rabi'ah langsung mengomentari, rahimallahu Rabi'ah, semoga Allah merahmati Rabi'ah, kaifa law adraka zamanana wa masyaallahu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kata Ibnu Salah semoga Allah merahmati Rabi'ah bagaimana jika Rabi'ah bertemu dengan zaman ini, apa yang akan dia katakan? Wa masya'a, wa masya'allah Allah dan semuanya sesuai dengan ketetapan Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Zat yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung dan hanya kepada Allah kami bertawakal dan Allah adalah sebaik-baik Zat yang kita bertawakal kepadanya. Jadi itulah perkataan para ulama kita. Jadi orang yang berbicara agama, di antara mereka ada yang lebih pantas masuk penjara daripada pencuri. Kenapa? Karena efeknya lebih parah. Orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia akan merusak dunia dan akhirat seseorang. Adapun orang yang mencuri, ya paling sendalnya aja yang hilang. Paling kaosnya saja yang hilang. Sepatunya saja yang hilang. Namun kalau berbicara tanpa ilmu, dunia akhirat bisa lenyap jemaah sekalian. Banyak kata Robiah lebih layak mereka yang masuk penjara daripada para pencuri. Inilah apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketahuilah orang yang tidak tahu jangan berbicara. Orang yang tidak tahu jangan berkomentar. Orang yang tidak tahu jangan berfatwa namun bertanya sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah ketika tidak tahu hikmah penciptaan manusia. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ayatun minal quran وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ۖ قال إني أعلم ما لا تعلمون آيات من القرآن